من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله kita lanjutkan kita sampai dengan hadis yang dibawakan oleh beliau kata beliau wali Ahmad di sanadin jayyid dan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid yang merupakan ciri hadis sahih عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya secara marfu ada secara marfu, ada secara mauku. Kalau disebut marfu berarti sanatnya sampai berat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini tidak ada qala Rasulullah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari Ibnu Mas'ud secara marfu berarti sampai kepada Nabi Artinya Ibnu Mas'ud mengucapkan ucapan ini menukil dari Nabi. Tidak <clears throat> merupakan pendapat dirinya. Tapi menukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini Nabi bersabda, Inna min syirarin nas sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Beliau menyebutkan dua golongan. Yang pertama, man tudrikuhum sa'ah wa hum Orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat datang dan dia masih hidup, itulah syirorun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Apalagi yang selamat, orang-orang mati semua dia selamat. Ya. Uh, kata dusta, lebih buruk lagi dan nggak mungkin. Ya. <coughs> Jibril aja mati, Ya, seluruh malaikat mati. Apalagi manusia. Tidak mungkin ada yang selamat dari hara asa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau kenapa hari kiamat disebut sa. Dalam bahasa kita saat. Saatnya tiba. asa. Jadi Yang dimaksud hari kiamat. Ini jenis pertama seburuk-buruk manusia jenis pertama adalah orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Jenis kedua, waladina yattaqidun al masajid. Yaitu orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid sebagaimana pembahasan yang sudah lalu. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya eh, dan didukil oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya juga oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya ya sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sayyid sanatnya sahih Ah, mari kita lihat apa yang uh, diperjelas oleh uh, Syekh Utsaimin rahimahullah dari uh, hadis Qauluhu marfu'an secara marfu memakai uh, nasab bukan marfu'un tapi marfu'an sebagai hal menerangkan sanad dan marfu'an bukan marfu'un apa yang dimaksud al-marfu' ma usnida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang disandarkan kepada Nabi yang sanatnya sampai ke Nabi berarti kalimat tadi adalah sabda Nabi yes. Ya, karena ada kalanya sebuah hadis berhenti pada Ibn Abbas berhenti pada Ibn Mas'ud berhenti kepada Umar ini disebut mauquf. Para ulama ahli hadis tetap mengatakan hadis. Maka sangat mengherankan sebagian tokoh di negeri kita ini yang keras terhadap bid'ah, membela sunnah, juga keras terhadap syirik, tetapi dalam hal ini mereka tergelincir mengatakan ini bukan hadis, ini ucapan umar, ini bukan hadis, ini ucapan Ali. Padahal ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Ali dibawakan di Sahih Bukhari. Dibawakan di Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa ucapan para sahabat dimasukkan ke dalam hadis. Tetapi dibedakan, dibedakan antara marfu dengan apa yang berhenti sampai sahabat iya maufu tapi para ulama ahli hadis memasukkan dalam kelompok hadis. Karena hadis ada yang sanatnya berhenti pada sahabat disebut mauquf, ada yang sanatnya sampai kepada Nabi disebut marfu, bahkan ada yang sanatnya sampai kepada Allah disebut hadis kudsi. E, <clears throat> eh, bahkan setelah e, sahabat yaitu tabi'in masih dimasukkan ke dalam uh, hadis ya di bawah derajat maupun yaitu uh, Nah, berarti hadis secara umum adalah apa yang disandarkan kepada tiga generasi pertama. Karena apa? Karena yang diucapkan oleh manusia-manusia yang berilmu di tiga generasi pertama itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Maka lihat ucapan para ulama ahli tafsir misalnya. Jika engkau mendengar mujahid menafsirkan sebuah ayat, terimalah. Terimalah. Padahal mujahid bukan sahabat, tapi tabi'i mempelajari ilmu tafsir langsung dengan uh, mufassir besar umat ini Ibnu Abbas ya Mujahid mengatakan aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir berhenti setiap ayat di hadapan Ibnu Abbas satu ayat aku tanyakan maksudnya tafsirnya riwayatannya diteruskan lagi, diteruskan lagi, teruskan lagi sampai akhir, ulangi lagi dari awal teruskan lagi terus ulang lagi sampai 20 kali ya Ibn Abbas menikah tentu orang yang belajar langsung dengan Ibn Abbas seperti itu eh, patut kita terima ilmunya ya Qauluhu inna min syirarin nas sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia. Min di sini litabai, bukan libayanil jenis bukan untuk menerangkan jenis karena min ada kalanya untuk menerangkan jenis, ada kalanya eh, bagian. Tabai ada kalanya eh, seperti bahasa kita min dari ya dari sini ke sini dan seterusnya. Maksudnya Eh, di antara terjemah yang tepat dalam bahasa kita di antara seburuk-buruk manusia. Ya, kurang tepat jika diterjemahkan dengan dari. Wasyirar jam'u syar. Syurar jamak dari syar. Syarrun, syarrani, syurar Seperti sahbun, sahbani, sihab dan seterusnya jamaknya wal makna ashabus syar yang dimaksud syirarun nas adalah pelaku keburukan orang yang buruk وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر dan ini merupakan dalil bahwa manusia di dalam keburukan berlebih dan berkurang. Firaun dengan Abu Jahal. Sama kah? Sama dalam masalah kekafiran, sama-sama kafir. Derajat kekufurannya sama? Tidak sama. Tidak sama. Lebih kufur siapa? Lebih jahat siapa? Fir'aun apa Abu Jahal? Fir'aun. Abu Jahal dengan Abu Talib sama-sama kafir, sama-sama kali neraka. Tetapi lebih besar mana kekufurannya? Tentu Abu Jahal. Jadi manusia dalam kekufuran berlebih dan berkurang. Begitu juga dalam keimanan. Samakah imannya Abu Bakar dengan Umar? Sama-sama beriman tentu. Sama persis derajatnya? Tidak. Maka Faidah mengatakan jadi dimasukkan oleh Syahrul Islam Ibn Taimiyah menyamakan yang berbeda dolim, membedakan yang sama dolim. Menyamakan yang berbeda. Samakah antara Abu Bakar dengan Ali? Tidak sama dalam masalah derajat. Tidak sama dalam masalah derajat. Sama dalam masalah sahabat. Maka orang yang membedakan Eh, Abu Bakar dengan Ali, Ali sahabat beriman, Abu Bakar bukan sahabat kufur sebagaimana ucapan Rafidah, maka ini dohli Begitu juga yang menyamakan. Bagaimana ucapan orang-orang Jahmiyah. Imannya Ali dengan imannya Abu Bakar sama persis. Bahkan imannya seorang muslim yang ahli maksiat dengan imannya Abu Bakar sama. Bahkan lebih dahsyat dari itu, orang imannya seorang mukmin, muslim, yang ahli maksiat, yang berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya dengan imannya Jibril sama. Inilah kekufuran uh, manhaj Jahmiyah. Menyamakan yang tidak sama. Ya. Yeah. Man orang yang e, bersama dengan hari kiamat. Tapi terjemahnya seperti itu. Man <clears throat> ismun mausulun ismu ina secara e, kedudukan secara e, istilah dia adalah isim mausul man kata penghubung secara jabatan kalimat dia menjadi isim inna belum tahu ada isim ila, ada khobar ila. Ini termasuk isim ila. Wasa'at yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan as-sa'at adalah yaumul qiyamah. Hari qiyamah. Saya kira sudah masyhur, maklum. Hanya kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'at? Bagaimana pertanyaan uh, Jibril uh, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat asal, Ya. Wa summiyat bidzalika li'annaha jahiyah. Eh, hari kiamat dinamakan as-sa'ah karena dia adalah jahiyah yang menimpa musibah yang besar wa kullu shay'in jahiyatin azimatin yusamma sa'ah segala sesuatu yang menimpa musibah yang besar maka disebut sa'ah dalam kaidah bahasa Arab disebut sa'ah inilah waktunya kurang lebih seperti ini sebagaimana ucapan sebagian orang هذه ساعتك في الأمور الجاهية التي تفيد الإنسان inilah saatmu ya di dalam e, perkara yang berupa musibah besar yang menimpa manusia maka apa yang menjadi faidah bahasa di sini dipakai oleh Allah dan Rasulnya dalam istilah as ay apa yang sudah di apa yang sudah dipakai oleh Allah dan Rasulnya menjadi istilah yang syar'i bukan lafaz bukan secara bahasa maka wajib kita pegangi secara syar'i tidak boleh kita kembalikan lagi secara bahasa tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian orang-orang liberal. Mereka memaknai Islam secara segi bahasa. Apa itu Islam? Kan aslama yuslimu Islam. Gitu. Apa artinya? Menyerahkan diri. Maka yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, itu yang dimaksud penyerahan diri. Penyerah, penyerahan diri kepada Tuhan. Maka Islam itu adalah sifat. Di mana Islam itu bisa ada pada Buddha, bisa ada pada Hindu, bisa ada pada Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, maka disebut Islam dan itu agama yang akan diterima oleh Allah, oleh Tuhan. Ini ucapan batil orang-orang liberal. Yang dengan demikian maka mereka mengatakan di luar Islam benar di luar Islam hak sama-sama masuk surga. Mereka mengambil Islam dari kembali menjadi kaidah bahasa. Tidak secara syar'i istilah. Padahal tadi kita bahas apa yang sudah dipegang oleh Allah dan Rasulnya sebagai istilah syar'i tidak boleh kita kembalikan kepada istilah bahasa. Nabi sudah menyatakan ketika ditanya oleh Jibril, "Akhbirni 'anil Islam." Tolong ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, apa itu Islam? Yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu yang disebut dengan Islam. Bukan menyerah lagi. Gitu. <clears throat> Wahum ahya. Mereka uh, masih hidup mereka masih hidup. Al-jumlah hal minal ha fi tudrikuhum. Wahum ahya ini merupakan hal, merupakan keterangan dari e, tudrikuhum. Jadi hari kiamat tiba sementara mereka dalam keadaan masih hidup. Ya. Seperti biasa, Syekh Utsaimin rahimahullah ingin menjawab kemuskilan-kemuskilan yang terjadi. Di sini ada kemuskilan. Ya. Dari kalimat tudrikuhum sa'a wa hum ahya. Kiamat datang kepada mereka sementara mereka masih hidup. Ini ada kemuskilan ada masalah, ada sesuatu yang harus dijelaskan. وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim لا تزال طائفة min أمتي Saya kira alifnya أنتم ya Yang nggak ada alifnya eh? Ada alifnya Mestinya ada Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku Alal haqq Yang selalu berada dalam kebenaran Siapa? Ahlu sunnah Wal jamaah Al-Firqatul Najiyah Al-Ta'ifatul Mansurah Al-Ghuraba lima nama akan selalu ada berdasarkan sabda Nabi ini tidak pernah dalam satu masa di mana tidak ada ahli sunnah satupun tidak mungkin tidak mungkin hari ini 50 tahun yang akan datang di mana uh, sunnah uh, tidak terlihat yang terlihat adalah bid'ah maka tetap saja ada. Tidak mungkin tidak ada. Entah di negeri mana, entah di negeri mana. Yang selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Zohiri. Uh, eh, mereka zohir. Mereka uh, nampak. Mereka menang. Ya, zohir bisa berarti tampak, bisa berarti menang Menang yang dimaksud bukan berarti dia mengalahkan yang ahlul bid'ah. Menang yang dimaksud dia tidak terpengaruh oleh ahlul bid'ah. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya jabatan, walaupun dia tidak punya pengaruh sama sekali, tetapi dia tidak terpengaruh oleh bid'ah-bid'ah yang ada di kampungnya, di sekitarnya, maka disebut dohiri menang. Gitu tidak terpengaruh. La yadurruhum man qadalahum. Nah, ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud menang itu seperti tadi. La yadurruhum man qadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka. Ahlul bidah. Ahlul bidah tidak membahayakan mereka. Artinya eh, apa bid'ah bid'ah yang dilakukan oleh manusia tidak mempengaruhi dirinya. Orang-orang berbuat bid'ah, dia ya tidak Walaupun dia tidak bisa mempengaruhi, walaupun dia tidak bisa mengajak seorang pun kepada sunnah, tetapi dia tidak terpengaruh, maka disebut zohiri, disebut menang, disebut zohir. <clears throat> Hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah. Apa yang dimaksud dengan keputusan Allah? Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim lebih jelas hatta tabu masa sampai tiba hari kiamat. Gitu. Jadi menurut hadis ini orang-orang yang berada dalam kebenaran itu akan <clears throat> terus ada sampai tibanya hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat orang itu masih ada. Nah, secara lafaz seperti seperti itu. Ya, secara lafaz berarti orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran ini, ahlu sunnah wal jamaah ini, yang dipuji oleh Nabi ini akan hidup ketika kiamat tiba, seolah seperti itu. Sementara di hadis Imam Ahmad tadi dikatakan jika orang masih hidup ketika kiamat tiba, maka dialah seburuk-buruk manusia. Berarti kan bertentangan. Gitu. Karena itu, sebagaimana kebiasaan beliau, beliau menjawab hal-hal seperti ini sebelum ditanyakan oleh orang. Biasa para ulama sebelum orang bertanya sudah dijawab. Ya. Kata beliau, فكيف نوفق بين الحديثين Lalu bagaimana cara kita menjama, mengkompromikan, memadukan antara dua hadis tadi yang seolah bertentangan. zahir al ظاهر alladhi saqahu al-muallif karena hadis yang dibawakan oleh al-muallif hadis yang pertama tadi inna kulla man tudrikuhum sa'a wa hum ahya wa hum min syiraril khalq bahwa setiap orang yang masih hidup ketika kiamat tiba maka dia adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Jika dia masih hidup ketika kiamat tiba. Sementara hadis yang barusan kita baca riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang-orang terbaik, orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya akan selalu ada walaupun sampai hari kiamat tiba. Kata beliau, والجمع بينهما أن يقال menjama dua hadis tadi adalah innal murada bi qawlihi hatta takum sa'ah yang dimaksud dengan ucapan Nabi sampai datang hari kiamat eh, orang-orang uh, baik itu akan selalu ada Orang ahli sunnah itu akan selalu ada sampai datang hari kiamat. Ay ila kiamat sa'ah. Sampai dekatnya hari kiamat. Jadi sampai dekat datangnya hari kiamat. Bukan ketika kiamat tiba. Mungkin sebulan sebelumnya, mungkin enam bulan sebelumnya, mungkin setahun dua tahun sebelumnya, tidak ada keterangan dari hadis. Jadi beberapa bulan, beberapa tahun sebelum datang hari kiamat, orang-orang baik ini sudah dimatikan oleh Allah Rabbul Alamin. Yes, ya, berdasarkan hadis lain yaitu ketika matahari e, belum terbit dari barat. Anda disebutkan di situ ketika matahari terbit dari barat Diterima taubat Tidak diterima. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dua hal yang sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bertobat. Artinya tidak akan diterima. Yang pertama, dalam dikordia. Indal gharqara. Ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkongan. Ini yang pertama. Maka jika kita tahu nyawa kita masih di dengkul, di paha, di perut, di dada masih diterima taubat Tapi kalau sudah di kerongkongan dan pasti kita tahu bahwa nyawa kita sudah sampai kerongkongan, sudah tidak mungkin lagi diterima. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, hatta tablu asy-syamsu min maghribiha. Ketika matahari sudah terbit dari barat. Ya. Dan disebutkan orang yang beriman sudah tidak diterima imannya hanya khilafah ulama dengan hadis berikutnya karena ada ucapan kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Ya, maka e, tidak lama dari matahari terbit dari barat atau sebelumnya e, ada hilal. لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق karena apa? Karena hari kiamat itu tiba di saat bumi ini penuh dengan manusia-manusia terburuk. Dikatakan oleh Nabi, manusia seperti binatang, seperti khimar, yang namanya berzina, yang namanya uh, judi, membunuh, uh, bukan hal yang aneh lagi. Ya. Yeah. Bahkan orang yang terbaik dari mereka mengatakan ketika melihat ada banyak orang yang zina di pinggir jalan. Apa kata orang terbaik? Alangkah baiknya kalau kalian zina di balik tembok itu, gitu ya. Jangan jangan dipikir jalan seperti ini. Itu seburuk sebaik-baik manusia hanya mengatakan seperti ini. Tidak ada dosa haram, enggak ada kata-kata itu. Ya. Mbok di balik pohon itu pohon itu tembok itu ya itu sebaik-baik manusia bahkan hari itu tidak ada yang mengucapkan lapar Allah la taqum hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah ketika datang hari kiamat maka tidak ada lagi orang yang mengucapkan lafaz Allah berboro azan subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar lafaz yang paling pendek Allah sudah tidak ada lagi yang menyebut tapi ingat hadis ini bukan berarti dalil bolehnya berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah sebagian lupa sufia yang berzikir hanya dengan lafaz Allah Allah tanpa pujian kepada Allah tanpa al-akbar tanpa subhan subhanallah tanpa la ilaha illallah hanya Allah saja tanpa pujian ini sebagian tarekat sufia dan jelas ini bid'ah. Karena apa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para ulama. Dalil tadi bukan e, menunjukkan bolehnya berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah. Fallahu yursilu rihan maka sebelum datang hari kiamat itu Allah mengirim angin. Allah mengirimkan angin. Tapi nafsa kulli mukmin yang akan me, apa, mencabut mengambil nyawa setiap orang mukmin. Berarti yang kafir tidak. Iya. Jadi angin itu masuk ke dalam diri seorang mukmin yang ada iman, walaupun imannya tipis sekali, walaupun imannya sebesar zarrah, uh, didatangi oleh angin, lalu mati. Adapun yang mencabut tetap mereka mau. Ya. Didahului dengan angin. Wala yabqa illa siraril qab maka tidak tinggal setelah angin itu datang di muka bumi kecuali seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Yang tinggal di muka bumi seburuk-buruk manusia seperti e, sifat tadi. Ya, sholat tidak ada, puasa tidak ada, dan seterusnya. Bahkan sebelumnya Al-Quran apa? hilang dari hilang dari minat sudur was sutur hilang dari dada manusia dan hilang dari sutur dari buku-buku dari musaf hilang gitu. nah, ini sahih adapun uh, hadis yang mengatakan bahwa akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Ini hadis maudhu. Ini hadis palsu dan bertentangan dengan hadis sahih tadi. Hadis sahih tadi mengatakan tulisan sudah tidak ada. Tulisan Al-Quran di dalam mushaf-mushaf diangkat oleh Allah. Kembali kepada Allah, maka Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada Al-Quran lagi, walaupun di tulisan-tulisan kosong. Ya, mushaf-mushaf itu kosong, sudah tidak ada tulisannya Al-Quran lagi termasuk yang di dada manusia hilang gitu. barangkali ada orang yang buruk mungkin keimanan tidak sampai dalam hatinya tapi dia hafal al-fatihah mungkinkah mungkin sangat mungkin hari ini ada orang-orang eh, Kristen lah, atau Buddha Hindu lah tapi akrab dengan kaum muslimin rumahnya dekat masjid ya mungkin dia hafal al-fatihah mungkin dia hafal la ilaha illallah mungkin dia hafal kulullah ahad ya mungkin salah mungkin nah ketika menjelang kiamat tiba itu hilang hilang tidak ada yang hafal lagi yang tadinya hafal al-fatihah yang tadinya hafal hilang diangkat oleh Allah dari dada manusia dari hafalan manusia dan termasuk dari tulisan dalam waktu semalam jadi malam itu jadi tidak pelan-pelan pelan-pelan dicabut dalam, dalam satu malam. Gitu. Jadi kemarin siang masih hafal Al-Fatihah, masih hafal An-Nas, Al-Falaq. Ya, sekarang ya, siangnya sudah tidak uh, hafal lagi. Sudah hilang. Termasuk tulisan eh, tulisan-tulisan kosong. Ya. Ini kejadian dahsyat menjelang hari kiamat tiba. Kemudian Wa'alaikum takul taqumu dalam keadaan seperti itulah kiamat tiba. Dalam keadaan seburuk-buruk manusia. Tentu eh, setelah peristiwa Dajjal, setelah munculnya Ya'jud dan Majud, setelah munculnya Dabbatul Ard, binatang belaka dari dalam bumi yang bisa bicara, dan seterusnya ya bahkan ketika turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal ini keadaan membaik tidak memburuk tapi membaik padahal keadaan-keadaan sebelum beliau turun di muka bumi buruk sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam turunlah Nabi Isa dan hari itu e, bersama Imam Mahdi e, bersama kaum muslimin memenuhi dunia ini dengan tauhid, dengan sunnah, dengan keimanan, dengan kebaikan. Setelah sebelumnya bumi penuh dengan kezaliman, kesyirikan, bid'ah, berarti membaik. Ya, maka inilah perkecualian dari sabda Nabi alaihi salatu Layak la ya'ti 'ala nasi zaman tidak akan datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Jadi zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kecuali zaman Nabi Isa turun kelas. Bukan semakin buruk, tapi semakin baik. Ada juga ulama yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz. Jadi zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz itu buruk, ya kita tahu ada bin Yusuf dan seterusnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, mendapat pendapat ini keliru. Pendapat ini tidak tepat. Tetap di zaman Hajjah bin Yusuf lebih baik dari zaman Umar bin Aziz Di zaman Marwan bin Hakam <coughs> di mana banyak pembunuhan terhadap sahabat Hasan, setelah Husain, Abdullah bin Zuhair, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Zubair seorang tabi'in mati, dibunuh, dibantai, tetap itu lebih baik, lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz ya dengan beberapa alasan misalnya masih banyak sahabat di zaman e, Marwan bin Hakam masih banyak sahabat di zaman Khalid bin Yusuf pun di zaman Umar bin Abdul Aziz sedikit sahabat semakin sedikit sahabat الذين يتخذون القبور مساجد orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid wahum min syiraril haq mereka itulah termasuk dari seburuk-buruk makhluk wa illam yusyriku walaupun mereka tidak syirik walaupun mereka tidak menyekutukan Allah Kenapa? Nah, jawab beliau, "Li'annahum fa'alu wasilatan min wasail syirk." Karena mereka melakukan wasilah, karena mereka melakukan sarana yang bisa menyebabkan orang menuju syirik. Sarana-sarana syirik. Antum ingat kaidah? al-wasailu ka ahmal maqasid wasilah-wasilah sarana-sarana hukumnya adalah seperti tujuan persis seperti maksudnya wajib sama-sama wajib sunat sama-sama sunat haram sama-sama haram zina haram maka wasilah menuju zina haram ya melihat Allah berdua dengan wanita e, tanpa orang ketiga yang bukan mahram ya ini sarana-sarana menuju zina apa hukumnya sama dengan zina sama-sama haram bukan sama dosanya bukan keliru salah paham kalau disebut sama dosanya salah paham kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid <clears throat> sarana-sarana wasilah-wasilah hukumnya sama dengan tujuan yang dimaksud adalah hukumnya bukan dosanya karena sama-sama haram tapi dosanya berbeda sama-sama wajib pahalanya berbeda wajibkah memelihara jiwa tidak memotongnya wajib wajibkah sholat wajib sama wajibnya, sama-sama pahalanya tentu berbeda. Sholat lebih besar daripada memelihara jiwa. Ya, maka jika ada orang yang belum berjenggot juga belum sholat, ya kita ajak mereka apa? Sholat, ya sholat belum, wah jenggot sunat nanti, ya sholatnya kan, ya baru ngaji, sholat jenggot sama tidak isbal itu ciri sunnah, ciri salah, ya, keliru besar salah paham. Buat memang wajib, tapi jauh di bawah sholat. Yang nomor satu sholat, amal badani yang terbesar sholat. Para sahabat mengatakan tidak ada perbuatan yang jika ditinggalkan menjadi kafir tidak ada kecuali sholat. Maka tidak ada para sahabat yang mengatakan tidak puasa kafir, tidak haji kafir, tidak zakat kafir. Itu ucapan siapa? Khawarij yang mengatakan tidak puasa kafir, tidak haji, apapun alasannya. Kalau alasannya dia meyakini sholat tidak wajib, apa zakat tidak wajib, eh, haji tidak wajib, jelas karena istighfar. Gitu. Nah, jadi kembali kepada wasilah tadi bahwa yang dimaksud sama adalah sama hukumnya, bukan sama dosanya dan sama pahalanya. Gitu. Ketika wajib bagi kita eh, menutup aurat, maka memiliki baju, memiliki pakaian agar aurat kita tertutup wajib wajib. Wajib bagi kita punya pakaian untuk menutup aurat kita. Ya. Dan seterusnya. Sekali lagi, sarana menuju satu perbuatan hukumnya sama dengan perbuatan maka belajar sifat sholat Nabi wajib atau tidak? Wajib. Karena sholat seperti Nabi wajib. Bukan sunnah. Gitu. bagaimana kalau sholatnya sholat sunat? Iya. Sholatnya betul sunat. Tetapi di dalam sholat sunat itu ada kewajiban. Gitu. Antum uh, sholat sunat Kemudian melakukan fitnah dalam sholat sunat itu. Dosa atau tidak? Dosa. Ah, ini kan sholat sunat. Nggak sah, nggak apa-apa kan? Nah, ada dosa. Nah, maka kuatlah pendapat ulama dan juga ulama yang mengatakan berapa banyak orang yang sholat, sholat nggak sah, tapi dia berdosa. Nah kok begitu? Iya. Dia sholat, sholatnya sah. Tetapi dia berdosa. Walaupun salah sunnah, bukan sholat wajib. Karena apa? Karena dia tidak taat pada Nabi. Nabi nunjuk dengan jari, dia nggak mau nunjuk dengan jari. Nabi sudah di dada, dia nggak mau sedekap. Dan seterusnya. Wa ingkat kanat duna martabatiha, walaupun di bawah martabatnya. Ya, berduaan dengan wanita yang bukan mahram martabatnya kedudukan dosanya di bawah zina tentunya. Ya, membelikan orang khamr dengan minum khamr. sama tak? Sama-sama berdosa. Tetapi derajat dosanya di bawah minum khamr. Gitu. Sebagaimana riba, sebagaimana khamr, ya, yang menuangkannya, yang menyalurkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, termasuk riba, yang menjadi saksi, yang menuliskannya dan seterusnya, semua terlaknat, semua dosa. Samakah dosanya? Tidak. Lakinnaha tu'ta bil ma'na al akan tetapi diberikan hukum secara makna umum. Apa maksudnya? Wajib, sunnah, e, haram, gitu. secara umum sah. Wa in kanat wasilatan liwajibin sarat wajibatan. Wa in kanat wasilatan li muharramin wa hiya muharramat. Jika wasilah tersebut menuju hal-hal yang wajib, maka wasilah itu menjadi wajib. Seperti uh, membeli pakaian untuk menutup awal, Ya, uh, mempelajari ilmu cara sa'i, cara tawaf karena dia mau berangkat haji umrah wajib. Dia wajib sa'i dia wajib tawaf, dia wajib melempar jumrah. Maka dia juga wajib mempelajari cara sa'i, cara tawaf, cara melempar jumrah. Ya. Wa in kanat wasilatan li muharramin dan jika wasilah tersebut menuju hal-hal yang haram, maka dia juga haram. Seperti tadi. Ya. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين maka seburuk-buruk manusia dalam hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, alladzina tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Orang-orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Yang kedua, <clears throat> alladzina yattaqiduna al-qubura masajid. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Jadi di atas kubur itu dibangun masjid gitu. Apa? Gitu. Jadi kalau nggak bangun masjid berarti tidak eh? pembahasan baru lagi. Masjid tidak dibangun, tapi kita sholat di atasnya. Berarti telah menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Karena inti masjid adalah sholat. Inti pasar adalah jual beli. Maka tidak boleh jual beli di masjid. Sudah masuk? Belum? Ya. Inna min syirarin Sesungguhnya dia termasuk sesungguhnya yang termasuk seburuk-buruk manusia دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر ini merupakan dalil bahwa manusia dalam keburukan itu bertingkat-tingkat seperti tadi Lianna ba'dahum ashaddu min ba'din Sebagian orang lebih syadid, lebih dahsyat, lebih besar dari sebagian yang lain. Padahal sama-sama kufur. Padahal sama-sama dosa. Gitu. Padahal sama-sama dibenci oleh Allah. Dan karena itu, jika kita harus memilih di antara dua kemaksiatan, harus memilih di antara dua dosa, tidak bisa tidak, maka pilihlah yang <clears throat> lebih ringan. Pilihlah yang lebih kecil. Walaupun sama-sama dosa. Kalau harus memilih. Kalau tidak memilih, maka terancam jiwa kita, terancam nyawa kita. Ya, darurat yang dimaksud adalah masalah nyawa. Maka darurat tidak termasuk di dalamnya masalah gaji, masalah nama, ya, nama nama kita, ya, namanya hancur dan seterusnya. Bukan, ini bukan termasuk darurat. Kemudian Eh, malu, rasa malu. Tidak boleh dengan alasan malu lalu kita berbuat dosa. Malu yang buruk tentunya. Karena Nabi mengatakan malu itu sebagian dari iman. Tapi berapa banyak hari ini orang yang mengatakan eh, malu, berbuat baik malu, berbuat ketaatan malu, gengsi. Tentu itu bukan yang dimaksud malu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama annahum yatafawatuna fil khairi aydan. Sebagaimana dalam kebaikan mereka juga bertingkat-tingkat. Di qauli ta'ala hum darajat indallah wallahu basirun bima ya'malun. Di sisi Allah mereka mempunyai derajat-derajat. Maka derajat salat tidak sama dengan derajat zakat, tidak sama dengan derajat haji dan seterusnya. Wajib bagi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah adil. Ah, ini yang diteriakkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ke atas keadilan. Ya, jangan dolim, jangan melampaui batas dalam memuji, jangan melampaui batas dalam bersalah. Wallahu a'lam. Faman salla ركعتين فليس kaman salla أربعة orang yang sholat dua rakaat tidak sama dengan orang yang sholat empat rakaat lebih mulia mana lebih banyak mana pahalanya yang empat rakaat tentu yang boleh empat yang boleh dua yang boleh enam yang boleh delapan Bagaimana sholat tahajud ya kalau yang tidak boleh yang tidak ada sunahnya ya tidak boleh Orang yang sholat duha dua rakaat berpahala. Orang yang sholat duha empat rakaat lebih besar pahalanya. Sampai delapan. Adapun yang sampai dua belas rakaat tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min al-kaifiyah dari jurusan uh, kaifiyah eh, sifat فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس ليس كمن صلى وهو غافل maka orang yang salat dalam keadaan tunduk khusyuk dengan menghadirkan hati hatinya hadir di situ bukan salat di masjid ini hatinya ada di mall hatinya ada di rumah hatinya ada di jalanan hatinya hadir di situ berarti menghayati isi bacaan. Laisa kama nusalla wa huwa ghafil. tidak seperti orang yang sholat dan dia lalai. Artinya kemana-mana, tidak khusyuk, tidak menghayati bacaan. Sekarang wa min haitsu an-nawaiyah dari jurus, jurusan uh, jenis. Wal fardu afdalu min an Yang wajib lebih mulia dari lebih utama dari yang tidak wajib, yang sunnah. Wa jinsus salati afdalu min jinsis sadaqah. Jenis ibadah berupa salat lebih utama daripada jenis ibadah, ibadah berupa sedekah. Ya, salat sunat atau salat wajib. Sedekah sunat atau sedekah wajib. Berarti setelah lima waktu dengan zakat mulia mana? Setelah lima waktu. Sholat tahajud, sholat duha dengan sodakoh sunat, ya sodakoh biasa. Mulia mana? Sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya. Secara jenis, sholat lebih mulia daripada sodakoh. Zakat dengan sholat tahajud. Lebih utama mana? Tentu zakat, karena zakat wajib sholat tahajud tidak wajib. Jadi bandingannya wajib dengan wajib, sunat dengan sunat. لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية karena sholat adalah seutama-utama amal badaniyah. Amal badan berupa sholat, berupa zakat, berupa haji, sodakoh, nolong orang, dan seterusnya yang paling mulia, yang paling utama, yang paling besar adalah sholat. Tidak ada yang lebih dari sholat. Kalau amal badan. Adapun amal hati jelas lebih besar berupa daripada sholat. Apa? Iman. Amal hati lebih besar dari amal badan. Amal hati yang bisa menyebabkan iman dan kufur. Amal badan tidak kecuali diikuti dengan amal hati. وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab al-sunnah wal jamaah wahuwa at-tafadulu fil a'mal bahwa amal-amal itu berlebih dan berkurang ada tingkatan-tingkatannya tidak seperti para khawarij tidak seperti uh, eh, Mu'tazilah. Tidak seperti Jahmiyah. Mereka menganggap semuanya sama. Hatta fil iman alladhi huwa fil qalbi Yatafogul nasu fi hingga iman yang ada di hati. Maka manusia dalam masalah iman berlebih dan berkurang, bertingkat-tingkat tidak dalam satu keadaan, tidak berada dalam satu derajat, tidak seperti anggapan orang apa tadi Jahmiyah atau Jabariyah. Bal innal insana yahussu fi nafsihi annahu fi ba'd al-ahyan yajidu fi qalbihi min al-iman ma la yajiduhu fi ba'd al-ahyan bahkan dalam diri seorang manusia kita hmm. misalnya dalam satu keadaan kita mendapati hati kita lebih beriman daripada keadaan lain gitu sama-sama sholat malam kemarin perasaan khusyuk tenang bisa meneteskan air mata sekarang susah benar padahal ayat yang dibaca sama sama-sama malam sama-sama sholat tahajud gitu kan keadaan berbeda-beda itu satu hati manusia Waktu berbeda, keimanan berbeda. Ini kita rasakan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. baina بَيْنَ wa وَشَخْصٍ Maka bagaimana antara satu orang dengan orang lain? Bahwa yatafawdalu aktar Maka lebih-lebih lagi Lebih berbeda lagi Ya nah, Inilah keadaan manusia dalam masalah iman, apalagi dalam masalah amal. Ya. Untuk khulasatul bab insyaallah kita lanjutkan pekan depan. <clears throat> Pertanyaan? Betulkah ada keringanan dari Nabi untuk orang-orang yang sibuk Eh, boleh tidak menghadiri jamaah kecuali untuk subuh dan asar. Sibuk-sibuk apa? Kalau sibuk di sini nolong orang yang kecelakaan, terancam jiwanya, mungkin. Ya. Uh, tapi sibuk bekerja, sibuk eh, hal-hal uh, dunia yang tidak ada hubungannya dengan masalah kedururatan tidak boleh. Semua kita insya Allah Tidak boleh kesibukan kita menghalangi kita untuk sholat jamaah. Apakah sama derajat orang yang sholat di kuburan dengan orang yang menyaksikan hari kiamat? Apa sudah kubur orang yang sholat di kubur dengan beralasan bolehnya sholat di Masjid Nabawi yang ada kuburan Nabi di sampingnya. Tentang kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi hari ini sudah dibahas dengan sangat rinci oleh beliau e, dari pertemuan mungkin sekitar dua atau tiga pertemuan ini ya. Maka sudah sangat jelas <coughs> jawaban dan keterangan dari Syekh tentang sifat kubur Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Adapun orang yang uh, menjadikan kubur-kubur uh, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tidak otomatis kafir. Tidak otomatis kafir. Tidak seperti orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Berarti derajatnya tidak sama hanya disebut oleh Nabi min syirarin seburuk-buruk manusia. Untuk apa? Untuk mentahzir. Betapa besar dosanya orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Bukan menyamakan secara mutlak. Ya. Apakah yang dilakukan atau bagaimana keadaan umumnya manusia ketika matahari terbit dari barat? Tadi kubur ya dan tidak ada riwayat bahwa ketika matahari terbit dari barat maka bumi ini hancur oh, benda yang satu bertabrakan dengan benda yang lain tidak ada keterangan seperti ini. ya ini sekaligus dalil yang memperkuat pendapat para ulama bahkan pendapat sebagian ilmuwan-ilmuwan kafir yang mengatakan bahwa bumi ini tidak berputar, tidak putar seperti bola mutar atau ban mutar. Sebab kalau keadaan mutar seperti itu, kemudian matahari terbit barat, terbit dari barat berarti kan mutarnya ke Tentu berantakan apa yang ada di muka bumi. Nah, tidak ada dalil seperti itu. Benarkah setiap anak Adam ditakdirkan memiliki dosa yang ia tidak dapat menghindarinya sampai meninggal dunia? Iya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Adakah manusia sepanjang hayatnya ini tidak pernah berdosa? Tidak ada. Bahkan walaupun para nabi dan rasul. Lihat dosa Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya. Dosa Nabi Musa yang memukul orang kemudian mati ya dosa Nabi Ibrahim yang berbohong tiga kali, dosa Nabi Muhammad SAW yang berbuka masam terhadap seorang buta dan seterusnya. Itu para nabi dan rasul, apalagi kita yang bukan para nabi dan rasul, pasti berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Maka Allah menciptakan satu keadaan yang sangat disukai oleh Allah apa? Taubat perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, jika manusia tidak ada yang berbuat dosa, benar semua, soleh semua, maka akan aku ganti dengan manusia lain yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Ini menunjukkan betapa Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. dalam istilah manhaj dan madhab. Bagaimana pengertian sebenarnya? Manhaj jauh lebih besar dari sekedar madhab. Madhab itu kan pendapat. Madhab itu pendapat. Madhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Lebih kecil dari manhaj. Adapun manhaj cara beragama. Manhaj cara beragama. Di antara seluruh manhaj hanya satu yang benar, yaitu manhajnya Rasul dan para sahabat, manhaj al-sunnah wal jamaah. Adapun madhab Imam Syafi'i di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Madhabnya Imam Maliki di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Dan seterusnya. Madhab itu pendapat. Adapun manhaj. Adapun manhaj bukan pendapat, tetapi cara beragama yang benar satu-satunya cara beragama yang benar. Mohon penjelasan tentang sabda Nabi, barang siapa yang sudah mampu melakukan haji tapi dia masih menunda, maka matilah secara Nasrani atau Yahudi. Ancaman. Ancaman. Tidak mutlak. Maka apa yang direncanakan oleh Umar hanya sekedar rencana. Apa? Ingin menarik pajak dari orang-orang muslim yang mampu dan belum berhaji. Jadi eh, Umar hampir-hampir menganggap bahwa mereka Yahudi atau Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani kan ditarik pajak, bukan ditarik zakat. Tapi ini hanya sekedar rencana Umar, tidak jadi karena eh, sabda Nabi ini ancaman. Tidak mutlak orang yang kaya raya tidak haji berarti dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, tidak. Sekedar ancaman menunjukkan bahwa beribadah haji adalah kewajiban yang sangat besar, bahkan rukun Islam. fatwa haram fatwa haram apa ini foto pranikah yang dikeluarkan oleh salah satu pesantren apakah ini salah satu contoh dakwah salah apa apa maksudnya Hah? oh ketika foto bersanding berarti dia bersanding kan. Ketika dibutuh dia bersanding, bersanding antara laki dan perempuan yang belum nikah tentu haram. Ya. Bersanding antara laki dan perempuan yang bukan mahram belum nikah tentu haram. Tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara membedakan bisikan setan dengan bisikan hati nurani? Ah. Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada di hati kita dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa dikatakan uh, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi bahwa uh, jalan yang lurus, surat mustaqim itu jalan yang tidak berkelok-kelok. Di mana di kiri kanan jalan yang lurus ini ada suara ada tembok. Di dalam tembok ini ada pintu-pintu yang tidak tertutup, hanya ditutupi oleh kain tirai. Kemudian di depan jalan yang lurus ini ada teriakan Wahai manusia, masuklah ke dalam jalan yang lurus. Wala awiju anha. Jangan berbelok, jangan keluar dari jalan. Ya. Nah, kemudian ada teriakan dari atas jalan yang lurus yang mengatakan jangan engkau masuk ke pintu-pintu yang ada di kiri kanan jalan lurus. Sekali masuk, sekali coba-coba masuk akan terjerumus. Nah, Nabi menerangkan apa jalan lurus itu? Al-Islam, Al-Haq, Al-Quran dan Sunnah. Apa eh, tembok dua tembok di kiri kanan itu hudud batas-batas maka jalan yang lurus terus tidak boleh keluar jika keluar melanggar batas dosa kemudian apa pintu tersebut maharimullah hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti zina, komar, judi dan seterusnya. Lalu apa teriakan yang dari atas jalan itu? Nah, firasat yang Allah berikan ke hati manusia. Yang mana? Ya tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia belum pernah membaca satu ayat, satu hadis tentang haramnya membuat membungakan uang. Dia nggak tahu. Tapi dalam hatinya dia merasa tidak tega, ya, dia minjem kepada saya 500 ribu kenapa setiap bulan obrana oh, sekian sekian dia dia dia merasa ini tidak baik ini zalim ini kejam maka 500 ribu harus dibayar menjadi 2 juta dalam waktu beberapa tahun dia merasa nah, ini e, firasat yang datang dari Allah e, sesuatu yang datang dari Allah yang sesuai sesuai dengan Al-Quran dan Bagaimana yang dari setan? Semua keburukan. Semua keburukan yang ada di hati kita, maka itu adalah dari setan. Ya. Maka untuk membedakan mana ini dari setan atau bukan, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dari setan. Ya. Maka siapa yang bisa membedakan? Yang berilmu, yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Om Muhammad, ya kita ini berdoa